Tapi ya, bismillah. Yang selanjutnya al maksusu bil madhi aw zami wa i'rabuhu. al maksus yang dikhususkan bil madhi dengan pujian awil zami atau dengan celaan wa i'rabuhu dan bagaimana i'rab dari maksus tersebut. Karena pada pembahasan kita yang telah lalu uslubul madhi awiz zam wal zammi ini tersusun dari tiga. Ada fiilnya, kemudian ada fa'ilnya, dan ada maksusnya. Ya. Ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maksusnya. Yang mau kita bahas sekarang pembahasan masalah maksus. Kata musannif di sini huwal ismu al marfu'u allazi yuradu madhuhu aw zammuhu. Maksus itu adalah isim yang marfu. Dia isim kemudian marfu dibaca rofa. Allazi yuradu madhuhu yang mana isim tersebut yuradu madhuhu. Dialah yang diinginkan untuk dipuji. Au zammuhu atau dialah yang diinginkan untuk mendapatkan celaan. Ya. Jadi maksus itu adalah isim, harus berbentuk isim. Kemudian marfu harus dalam keadaan rofa allazi yuradu yang diinginkan madhuhu pujian itu ada padanya domirhu kembali ke maksus kembali kepada isim ya madhuhu domirhuwa itu kembalinya kepada isim jadi dialah yang diinginkan untuk mendapatkan pujian atau dialah yang diinginkan untuk mendapatkan celaan contohnya ni'mal makanu al-ka'batu sebaik-baik tempat adalah Ka'bah. Paham? Maka ketika kita memuji tempat, kita katakan nikmah al-makanu sebaik-baik tempat, maka sebenarnya yang mendapatkan pujian sebaik-baik tersebut bukan al-makan, tapi al-ka'batu. kabah Atau ketika kita mengatakan bi'sal hayawanu al khinziru seburuk-buruk hewan adalah khinzir babi maka yang diinginkan dari seburuk-buruk tersebut bukan al hayawannya tapi yang diinginkan adalah al khinzirnya Kalau kita lihat kaidahnya al-ka'batu pertama dia adalah isim Kemudian al-Ka'batu dia juga marfu dibaca rofa. Kemudian al-Ka'batu dialah yang diinginkan dari pujian. Kita punya fiil madisinya yaitu nikmanya. Jadi ketika kita mengatakan nikmal makan, maka yang diinginkan untuk mendapatkan nikmat di sini, pujian di sini bukan al makannya, tapi yang diinginkan adalah Ka'bahnya. Dan ketika kita mengatakan bi'sal haiwan dan seburuk-buruk hewan, ketika kita mengatakan bi'sa tersebut, yang diinginkan bukan haiwannya, tapi yang diinginkan adalah al-khinzirnya. Fal maksusu bil madhi huna huwal ka'batu. ya dan yang dimaksud maka maksus di sini yang dikhususkan dengan pujian di sini huwal Ka'bah dia adalah Ka'bah wal maksus bidzammi dan yang dikhususkan dengan celaan di sini huwal khinzir dia itu adalah al khinzir Rom itu yang dimaksudkan dengan maksus isim yang diinginkan untuk mendapatkan pujian atau isim yang diinginkan untuk mendapatkan celaan. Jadi perbuatan dari nikmat itu itu yang dapat nanti adalah maksusnya. Atau perbuatan dari bisa nanti yang dapat nanti adalah khinzirnya, maksusnya, yaitu al-khinzirnya nanti di situ. Itu penjelasan tentang maksus bil madhi awiz zammi. Wa yakunul makhsusu dan keberadaan makhsus mubtadaan atau mubtadaun muakhorun. Dia itu selalu berbentuk mubtada yang muakhor. Wa khabaruhu jumlatul madhi awiz zammi al mutaqaddimati. Dan khobarnya itu berbentuk jumlah madhi, jumlah pujian ataupun jumlah celaan yang mendahuluinya, al mutaqaddima yang telah mendahuluinya. Jadi kan kalau di Irop nanti maksus di sini itu selalu sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya. Dan khobarnya, kalau memang dia sebagai mubtada, mana khobarnya? Khobarnya itu adalah jumlah uslub madhi atau uslub lam yang telah mendahului sebelumnya. Waqat yakunu khobaron li mubtada'in mahdzufin wujuban takdiruhu huwa au Dan terkadang juga khobarnya itu berbentuk mubtada yang mahzuf ya secara oh waqat tak waqat yakunu khobaron. dan terkadang maksus itu berbentuk khobar ya li mubtada'in untuk milik sebuah mubtada mahzufin yang dihapus wujuban secara wajib takdiruhu huwa atau hiya tapi ini jarang ya i'rab ini jarang i'rab yang paling sering itu adalah maksus itu dianggap sebagai mubtada berarti kalau kita lihat i'rabnya Contohnya tadi, nikmal makanu al-Ka'batu. Sebaik-baik tempat adalah Ka'bah. Kalau nikma sudah jelas kemarin dia adalah fi'il jamid ya, dia adalah fi'il jamid. Kemudian nanti uh, al al makanu nanti dia itu sebagai fa'il dari nikmah. Ya, al-makanu dia itu sebagai fa'il dari nikmah. Adapun maksus itu nanti sebagai mubtada'nya. Nah, jumlah nikmal makanu, jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun. Menduduki kedudukan rofa sebagai khobar yang didahulukan. Ya, menduduki kedudukan rofa sebagai khobar yang didahulukan ni'mal makanu al-ka'batu al-ka'batu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad dommatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi mubtada'un muakhirun mana khabarnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili minal fi'lil madhi wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun menduduki kedudukan rafa sebagai khabarnya al-ka'bah Ini tuntutannya seperti itu ya. Tuntutannya kebanyakannya nanti dia itu dianggap sebagai sebagai mubtada yang diakhirkan. Difahami sampai sini? Di sini beliau ada sedikit menyinggung, diperhatikan ya. Anda tambahi biar difahami dengan jelas kaidahnya. Di sini beliau sedikit menyinggung bahwasanya qad yakunu wa qad yakunu khobaron. Yakunu nanti isimnya kembali ke maksus. Dan terkadang maksus itu dianggap sebagai khobar. Bukan sebagai mubtada. Mahfum? Limubtada'in mahzufin ya untuk mubtada yang hukumnya mahzuf dibuang wujuban secara wajib. Artinya nanti al-ka'batu di situ ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi khabarun. Sebagai khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahzufun wujuban. Dibuang secara wajib. Takdirnya apa? Takdirnya huwa atau takdirnya hiya. Ya, takdirnya huwa atau takdirnya hiya. Karena di situ al-ka'batu mu'annas berarti jadinya begini. Ni'mal makanu hiyal ka'batu. Ya. Ni'mal makanu hiyal ka'batu. Sebaik-baik tempat dia itu adalah Ka'bah. Jadinya seperti itu nanti. Jadi kita takdirkan huwa atau hiya sesuai dengan jenis maksusnya. Kalau maksusnya dihukumi muzakar, berarti takdirnya huwa. Kalau maksusnya dihukumi mu'annas, takdirnya hiya. Ditulis, anak tambahi. Jadi ada karena beliau pun sudah membahas sedikit ya. Al-Makhsus memiliki empat i'rab. Tapi nanti yang paling ma'ruf, dia itu dianggap sebagai mubtada ya. Di kitab mulakhus yang satu punya Fuad Ni'mah pun dianggap sebagai mubtada. Jadi maksus, al-maksus memiliki empat i'rab. Yang pertama dianggap sebagai mubtada muakhor. dan jumlah fi'liyah sebelumnya dianggap sebagai khobar yang didahulukan. Berarti contoh, nikmal makanu al-ka'batu, al-ka'batu di sini dianggap sebagai mubtada. Jumlah fi'liyah nikmal makanu fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Padahal secara asal ya, khobar kalau sudah berbentuk jumlah itu harusnya tidak bisa mendahului mubtadaknya karena nanti robitnya nggak bisa kembali gitu. Paham? Tapi ini keluar dari keadaan. Tuntutannya ya seperti itu. Anda belum lihat lagi dalam kitab yang lain. Pokoknya kalau ada yang bertanya nikmal makanu kok bisa sebagai khobar? Paham? sedangkan robitnya tidak ada gitu. Dan kalaupun ada robit, itu kan robit yang namanya domir robit kan harusnya kembali ke belakang, bukan maju ke depan gitu. Paham? Maka kalau dalam keadaan seperti ini yang ana tahu memang tuntutannya seperti itu. Ya, para ulama lugo menganggapnya sebagai muktada yang diakhirkan khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah yang didahulukan. Itu i'rab yang pertama dianggap sebagai mubtada. Yang kedua dianggap sebagai khobar. Ya. Maksus yang kedua, i'rabnya dianggap sebagai khabar. Mubtada'nya dibuang secara wajib. Seperti yang tadi di buku kita ini. Ya. Mubtada'nya dibuang secara wajib. takdirnya huwa atau hiya. Tinggal dilihat. Karena tadi di buku kita berarti ni'mal makanu al batu, al batu karena dianggap muannas maka nanti ni'mal makanu al batu. Jadi kalau al batu bisa di erop sebagai khobar. Mana mubtada'nya? Mahzufun wujuban. Apa takdirnya? Hiya. Dibuang secara wajib. Tidak bisa ditampakkan di situ. Yang ketiga, dianggap sebagai mubtada Ya. Yang ketiga dianggap sebagai mubtada. Dan khobarnya dibuang. Takdirnya al-mamduhu atau al-mazmumu. dan khobarnya hmm. dibuang takdirnya kalau nanti nikma takdirnya adalah al-mamduhu kalau bisa al-mazmumu mazmum dicela Tapi tetap nanti mubtada'nya sini diakhirkan ya, khobarnya yang didahulukan. Anak kasih contoh, nikmal makanu al-makkatu ya nikmal makanu al-ka'batu maka takdirnya nanti di sini nikmal makanu al-mamduhu al-ka'batu al-ka'batu sebagai mubtada khobarnya kalau nikmah berarti al-mamduhu, kalau bi'sa al-mazmumu. Yang keempat, sebagai badal. Jadi Al-Ka'batu dianggap sebagai badan. Ya, jadi eh, al-makkat al-ka'batu di situ dianggap sebagai badal. Paham? Kalau Anda lihat di bukunya Musonif, ini pengarangnya sama dah dengan buku kita di kitab Mausu'anya. Beliau paling condong pendapat yang terakhir yaitu apa? Maksus itu dianggap sebagai badal. Paham? Alasannya karena kalau dianggap sebagai badal kosong dari takdir, tidak ada yang ditakdir-takdirkan di situ. Kalau tadi sebagai muktadakan berarti ada yang ditakdirkan. Ya, khobarnya dibuang secara wujuban atau muktadaknya dibuang secara wujuban. Paham? Tapi kalau dianggap sebagai badal maka tidak ada yang ditakdirkan. Tapi kebanyakan dari yang ana lihat para ulama tetap menyebutkan bahwasanya al-makhsus di situ dianggap sebagai mubtada yang diakhirkan khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah sebelumnya. Nah, ini anak tambahkan biar nanti kalau ada orang yang mau mengi'rab, oh saya menganggapnya sebagai badal. Kalian jangan bingung gitu kok jadi badal ini? Dari mana kok edahnya? Memang ada di antara para ulama lugo yang menganggapnya sebagai badal. Jadi kalau ada yang mau sebagai badal, bisa. Ada yang mau i'rab sebagai mubtada, bisa. Ada yang mau i'rab sebagai khobar, bisa. Namun yang paling banyak dia itu dianggap sebagai mubtada muakhar. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah sebelum sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan lihat wa mislu uhibbu al-fakihata habbaza al-burtuqalu. Saya menyukai al-fakiha yaitu buah-buahan. Habbaza ini sama dengan nikma kemarin ya. Habbaza itu sama dengan nikma al-burtukol. Terlebih lagi dia adalah burtukol. Paham? Famakna al fi'li habba huwal madhu. Maka arti dari fi'il habba itu sama dia adalah bermakna pujian. Terlebih lagi saya itu menyukai burtukol. Ya. Kemudian habbaza. Habbaza itu aslinya adalah habba fi'lu madin jamidin li insya'il madhi. Habba adalah fi'il madi. Ya. Yang jamid li insya'il madhi karena dia memberikan makna pujian. Za ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Oh itu habbaza bacanya tadi afwan. Za ismu isyaratin mabniyun ala sukuni menduduki mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'ilnya. Jadi habbaza habba itu fi'il madinya. Fi'il madi jamitnya maknanya sama dengan nikma. Paham? Za itu sebagai fa'ilnya, isim isyarah. Paham? Karena kan kenapa cuman diambil zanya aja? Karena kalau haza, ha itu bukan isim isyarahnya, ha itu harfu tanbih. Paham? Za baru isim isyarahnya kan? Nah, di sini za ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah. Mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun. Karena jelas alif adalah huruf terakhir dan tidak memiliki harokat, dianggap dalam keadaan sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, menduduki kedudukan rofa sebagai fa'ilnya habba. Karena kan setiap fi'il madhi pasti punya fa'il. Kalau contoh di atas kan nikmal makanu, al makanu kan sebagai fa'ilnya nih, nikmah. Kalau habbaza, zanya sebagai fa'il. Za ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Habba fi'lul madi ya, fi'lul madi jamidun ya. Mabniun ala al-fathi. Dia adalah fi'il madi yang jamid dimabnikan di atas fathah. Za ismu isyaratin. Jelas ini? Al-burtuqalu makhsusun bil madhi. Al-burtuqal dia di sini adalah makhsus yang dikhususkan dengan pujian. Mubtadaun muakhirun marfuun. Dia dianggap sebagai mubtada yang diakhirkan. Marfuun dia dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah, jelas karena dia isi mufrad. Wa khabaruhu jumlatu fi'liyatin jumlatu habbaza dan khobarnya itu berbentuk jumlah fi'liyah yaitu jumlah habbaza. Ya, uhibbu al-fakihata. Saya menyukai buah-buahan habbaza al burtokol. Ini jangan diterjemahkan nanti sebaik-baik buah ini adalah burtukol, yaitu jeruk. Tapi terlebih lagi apabila buahnya itu adalah buah jeruk. Faham? Maksudnya ketika kita terjemahkan terlebih lagi maksudnya terlebih lagi kesukaanku itu kalau buahnya itu adalah buah buah jeruk. Kemudian wa mislu abghadul muharramat. Saya membenci perkara-perkara yang haram. La habbaza az-zulma. Terlebih lagi kalau perkaranya itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Maksudnya terlebih lagi saya sangat membenci ya apabila perkaranya itu adalah perkara kezaliman. Lihat, wahwa fi'lun insya'i zammi mislul fi'li bi'sa. La habbaza, dia adalah fi'il yang memberikan kandungan makna zam, celaan, seperti fi'il bi'sa. Wal fa'ilu habbaza wudi'at qablahu la an wal fi'lu ya, wal fi'lu habbaza dan fi'il lab habbaza diletakkan sebelum dia la annafiyatu, la nafi. La an la annafiyatu di sini nanti dibaca rofa sebagai naibul fa'ilnya wudiat. Diletakkan sebelum dia, sebelum fi'il tersebut la annafiyah. La yang bermakna nafi. Fa'afada zamma, maka dia memberikan faedah, memberikan makna celaan. Kalau habbaza itu pujian, tapi kalau la habbaza itu bermakna celaan. Adanya la nafi di situ menjadikan maknanya itu bermakna celah, celaan. Wal fa'ilu huna huwa ismul isyarati dan fa'il di sini, fa'ilnya di sini adalah isim isyarat za, sama. La nafiyatun mabniyatun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. La nanti tidak ada i'rabnya ya karena dia adalah huruf huruf yang bermakna nafi mabni ala sukun dimabnikan di atas sukun la mahalla laha minal i'rab tidak ada i'rabnya jelas karena dia adalah huruf habbaza habba fi'lu madin jamidin li insya'iz zammi limaji'ihi ba'dala an-nafiyati dia memberikan makna kandungan makna celaan karena datangnya dia terletak setelah la an-nafi Wa za ismu isyaratin mabniin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Adapun za sama fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Az-zulmu makhsusun bil madhi. Adapun az-zulmu dia adalah maksusun bil madhi. Di sini dikatakan bil madhi ya. Sebenarnya nanti bizammi. Ya, karena la habbaza. Mubtada'un muakhorun marfu'un, dia adalah mubtada yang diakhirkan, dia dibaca rofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dan tanda rafa'nya adalah dengan dhamma wa khabaruhu muqaddamun dan khabarnya itu didahulukan wa huwa jumlatu habbaza al-fi'liyah dan dia adalah jumlah habbaza yang berbentuk jumlah fi'liyah. Ini juga anak anggap jelas sama persis dengan di atas habbaza. Perbedaannya kalau habbaza maknanya adalah pujian kalau ada kemasukan la an-nafi maknanya menjadi celaan. La di situ adalah huruf. Artinya kalau kalian bisa mengi'rab habbaza maka tinggal ditambahkan la harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Kalau ada yang bertanya, kenapa nggak punya i'rab? Jawabannya karena dia adalah huruf. Semua huruf tidak punya i'rab di dalam jumlah. Faham? Habbazanya ya di Eropa seperti yang tadi. Tak taknis boleh masuk kepada fi'il nikmat dan bi'sa. Kalau fa'ilnya mu'annas. Dan maksusnya nanti juga harus mu'annas. Ya, maksusnya juga nanti kebanyakannya ya dia itu harus mu'annas. Seperti lihat nikmat as-sadiqatu Hindun. Ya, kalau dibacanya kan nanti nikmatis sadiqatu Hindun. Sebaik-baik teman itu adalah Hindun. Sebaik-baik teman wanita adalah Hindun. Kemudian ditambahi pembahasan masalah maksus ini. keadaan-keadaan maksus. Tulis ya, keadaan-keadaan maksus. Pertama, maksus dimakrifatkan dengan alif lam. Seperti nikmar rojulu al-imamu. Sebaik-baik laki-laki adalah al-imam, seorang imam. Al-imam ma'rifat memakai alif lam. Paham? Al-imamu ma'rifat memakai alif lam. Itu keadaan maksus yang pertama, ma'rifat memakai alif lam. Kemarin kan keadaan fa'ilnya nikmah kan sudah kita bahas juga kan. Sekarang maksus yang kita bahas. Kemudian keadaan yang kedua, ma'rifat dengan idhofah maksus ma'rifat tapi bil idofa karena sebagai mudhof ilai. Contoh ni'mar rajulu fa'ilul khairi. Ya, ni'mar rajulu fa'ilul khairi. Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang melakukan kebaikan laki-laki yang melakukan kebaikan. Apa? Ma'rifat di sini, tapi dia ma'rifatnya karena idho, idofa. Sebagai mudhof ilaih. Maaf paham ini? Ni'mar rajulu fa'ilul khairi. Kemudian Oh. Makrifatnya karena sebagai mudhof. Ya, ma'rifatnya itu karena sebagai sebagai mudhof. Afwan. Karena fa'ilul khairi kalau kita katakan fa'ilul khairi apa tanda ma'rifatnya? Karena mudhof kepada isi ma'rifat setelahnya. Ya. Karena nanti kalau fa'ilul khairi yang jadi maksudnya mana? Fa'ilunya, fa'ilunya. Bukan al-khairnya, karena kalau al khair nanti sebagai maksus dia tidak dalam keadaan rofa, sedangkan maksus itu dalam keadaan rofa. Paham ini yang kedua kan? Yang ketiga, makrifat dengan alam. Contohnya, ni'mar rojulu torikun. Sebaik-baik laki-laki adalah torik ditanwin, tapi dia berbentuk alam. Ya, nama orang. Berarti dihukumi juga termasuk bagian dari isi marif, ma'rifat. Ini marrojulu torikun. Ya, sebaik-baik laki-laki adalah torik. pertemuan besok kita baca uslubul istighosa. Anda habiskan dulu ini baru kembali ke uslub istifham. Setelah itu bab sorof. Ya, ada tiga kitab di sini tiga pembahasan.